Bismillahirrahmanirrahim. Marojal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju al lu'lu'u wal marjanu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maroja ngelepas sapa Allah. Cara bahasa Indonesia ini membiarkan. Maroja ngelepas sapa Allah ngembarno cara Jawane ngembarno arsala tegese nglepas sapa Allah ngelepas al bahro ini ing segoro loro maksud ini ku ini dua nopo misu dua wara air nih ini kudu segoro al asba tegese sing nopo jenenge banyu ingkang buatan asin banyu tawar wal milhalan banyu asin Allah lepas dua karakter air yang berbeda Kiani, khali bertemu apa bahren ketemu nevi ro'il aini menurut pandangan mata coro keto imripat di sawangane sekali-kali saking berbagai daerah saking gunung-gunung sawangane nggih ketemu laut Mergo akhir muarane gitu dugi napa laut. Tapi ini sawangane tok firoil ini ing dalam pandangan mata. Sawangane ketemu. Mergo nyatane sawangane sungai-sungai itu mengalir ke laut. Jadi sawangane wonten air tawar ketemu teng air napa? Asin firoil ini. Nah, ini titik tekane tafsir firoil ini ing dalam sawangane meripat pandangan mata baina huma kang iku tetep ing dalem antarane bahro ini ketika air laut ketemu air sungai atau air asin ketemu air tawar baina huma iku tetep ing dalem antarane dua air barzakhun utawi ana pemisah hajizun tegese pemisah min kudratihi ta'ala saking kudrat Allah ta'ala Sing sebab pemisah iku layabiyani ora bener-bener saling campur opo bakhra ini. Layabiyani ora bener-bener campur atau cara bahasa kimia ini tidak saling merusak karakter masing-masing. Di meskipun sawangannya campur kados banyu kalian minyak, sawangannya campur diudek sakit tapi sebetulnya keduanya tidak saling nopo mencampuri, tidak saling mengganggu karakter masing-masing. Ela eh, yabghi wahidun minhuma alal akhor tali bihi Layab gitu ke ora Dadekno rusak Ora dadekno rusak Maksudnya orang ngerusak ciri utama apa wahidun salah swiji Minhuma saking bahro ini Alal akhori ing atase sing tali tu mongko jadi campur apa akhor Bihi kelan wahid Fabi ayi ala tu kasiban. Fabi ayi ala mengko mongko klandine biro biro rahmati pangeran so, loro siro manusa jin. yang mendustakan tu. Dan nah, ini kalau terangkan sekedek engkang bener-bener tafsir gitu. Tengok mriki ini udah wah ra'yil aini. Kulo nyuwun diperhatiaken nggih, dados niki sing nate-nate ngaji niku malah niki niku titik tekane nggih. Dawuh Yaltakiani teng dawuh napa firoil aini ing dalem sawangane. Sawangane ngono jenenge. Dadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal takian dua mata air itu dipertemukan itu banyak muara sungai sungai sungai itu bermuara teng napa laut kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yaltakian ki sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa apa? ini dalam pandangan mata. Kalau nate banyak ngaji tenggini kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Ketika Quran itu wahyu, dia mesti bener. Tapi piawai Quran itu bahasa. rumah akan ya. Jadi Quran piawai apa bahasa, Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget mengimani sampean iku kan mokong, orang wati paham lah iman apa Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal be Quran. Nah, ini kalau jenengan ra jawab, kok anak putune jenengan serai iman be Quran. <laughs> iman raturan. Jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten ya ketika banyak ilmuwan ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak dari orang Barat baik itu sekuler orientalis Kristen Katolik macam-macam ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama itu kan menimbulkan keguncangan keguncangan ndak ada iman itu oleng misalnya ngeten sing terkenal mungkin jenis sering pireng Nabi nate dawuh bulan itu neng langit ketiga. Nak ingin neng langit keberapa? Enggak terus terakhir langit terakhir itu sing digoni Jibril. oke? Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. rotor rotor kiai desa dulu gak percaya Hmm, nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak tok pamit mbek Jibril ngono ae. Ora mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Seiki Sopo sapa Muhammad? Muhammad mbek sapa Jibril <laughs> dibukakno. Itu satu contoh. Eh, kalau ada dalu ngaji kalian santri-santri, kalau terangkan. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat, ini luhut Iku terus diimani nganggu karpe dewi. Lah iku sing dadi masalah utama. Luhut ya bahasa iku diimani menurut karpe dewi. Orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang aja. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayang langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga kok terima menungso dok bulan terus sampai ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak-numpak pesawat. Lo lagi nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampean ndelok dhuwur nggih langit, ngisor nggih apa Langit sampean nak buka tong pesawat king jendela. <laughs> Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih apa Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk Istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi Terus Imam Rozi mencontohkan Allah dawuh Alam taro kaifa darabawahu masalang kalimatan kasajarotin apa toyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama okay. asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama kalimat thayyibah kaya wed sing toyibah Ini iku wit kurma asluha sabitun fil ardi Akari wit kurma menghunjam ning bumi wa far'uha fis sama cabang-cabangnya atau dahan fis fis sama ya, artinya kan sederhana loh gitu wet kurma itu dahane nevis sama sama artinya mosok koyok bayangannya sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh wong dah wit kurma fis fis sama ketika sajarotin apa toyibatin asluha sabitun fil ardi wafar uhan apa Fis Sama sama itu mereka mau arti ini mau angin sing nggak terjangkau. Wong arti ini koyok wet kurma sing akari menghujam ning bumi. Wafar uhan apa? sama. Dahan-dahan itu ya cabang fis ya fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nggak sama delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham ki? Sebab itu ketika ditemukan nah ini kalau cerita astronomi. ini iman itu dibaringi mbak ilmu. Nak coro ilmu falak, coro ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang, ketika kita di bawah, kita ngalami ma malam. Orang kok sering ini ambles ning bumi mbak. Lah nak ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge ya, sawangane ya surup ning mata air. Mergo anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Yeah nak sore sampai teng gunung sampai delok serengenge ya sawangannya ambles teng lah teng wajah taha takhrubu fi ainin hamiyat lah itu jalan keluarnya apa ya kayak Imam Suyuti ini firok yil ini sawangane oh, jadi piye Quran itu pakai lu jadi balik dengan istilah sawangane jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mesti ini sawangane firok yil aini ya bodoh Koyo air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong songko sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu paham betul. Benda bu adu koyo apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Gak kabeh gak gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate tidak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Gini ku sawangane. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan gitu beberapa kejanggalan dohire nas agama Sampeyan kudu paham Mergi banyak sekarang misalnya kayak menuso itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu okay? USG macam-macam mak sakit ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah, di kiye kuno ada lima perkara sing roh apa tok kapan udan, kapan wong mati, terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh Allah tok kiai-kiai kuno ngoten tapi saat ini uang paling percaya urusan mati tok urusan udan secara falak secara astronomi sakit dideteksi tuh Uang falak itu so ngerti ki musim rendeng musim ketiga pergerakan angin sampai dulu nih perkaryaan cuaca rata-rata bener ya <laughs> betul musim angin musim hujan musim kering tapi yang tidak secara ilmiah gini ku wau wong gini ku wau setelah kita nentukan ora ono lanang wedok ning gone kandhane wedok manusa ro sing roh wedok sing mari keliru nentok nentokno lanang wedok wong apa mau dawuh wa ya lamu maafil arham hanya Allah yang tahu apa yang dirahim ma itu cara nahu itu mubham ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya ma itu lafat sing mub mubham apa saja ya kan bisa terkait nasib ya bisa terkait kesehat kesehatan bisa terkait gennya normal ndak tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alam fil arham lanang wedo itu ini bolak balik nah, mulai mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil arti ila Allah wa hinapa Terus gua kabeh sing grementing bumi Allah nanggung rezeki ini. Cara Allah mulai ambekan yo ya rezeki, sampean nghirup oksigen yo ya, iwa akal-akalane sampean pengen rezeki dhuwit sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa mamin dabatin fil ardi ila ala rizku aku aku radi duit radi ber beras nah, itu jenisnya makna ini Quran menurut karpe dewi nah, semarin rusak tatanan bolak balik terus nuruti karpe apa Hmm. Salam monggo monggo Pak. ini Pak Priti sambut. Nggih nggih monggo monggo. Kula baleni nggih. Niki akan sangat nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah Pokoknya kayak makhluk urip mesti dijata rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi menuso di bayangan dewi rezeki ya duwe. Duwe beras kata. Nak panen kah? Kata. Tapi menuso pengetahuan yang menuso mulane jari pangeran wa kanal insanu zaluman lah Menuso ujung ujungnya itu ya dolim ya bento. Jadi jauhlan itu jahil itu maknanya bento. Nak jauhlan banget bento, bento ini. Lah kok buatan bento sepunti? Ketika sampean nganggep rizki ku arti ini duit akeh. Pangeran ngeling no, duit akeh ku setruk yo ya mati. Ya sumpah. Gimana? Ketika aku bayang no rizki ku berasa akeh apa-apa akeh Terus kue kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi, potensi kecelakaan. Mulane Allah ngendikan tentang surat Isra itu menuso no nganggo teori teori potensi. amin tum ayak sifamikum jani balbari kok Allah no gue kok neng bumi ngerasa aman, iso ujuk ujuk ono tsunami. Iso ujuk ujuk ono gempa. Misalnya kayak saya selamat, iso kapan-kapan rasa selamat. Sampai tegene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amin ayah sifabikum bikum janibal bari alikum kau sifam qawsifa kasifam lo di bulan bal ini. kau kok ngerasa aman neng bumi, soalnya setiap saat kau kena angin liung, kena angin belitung. kau ujuk-ujuk kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran, urip ku yo ya gampang syukur tapi yo ya ora gampang kebablas. Menurut orang ngoten tuh numpak pesawat sawangannya rawan kecelakaan. Nah tunggu tunggu ning omah sawangannya agak selamat. Lah wong aja pas ning omah kabeh kena tsunami satu sewu ludes. Gak betul. Tapi saya kedekte jauh lebih bentuk nih, wow. Sangane kecelakaan nah, numpak pesawat. nah, numpak agam air sangane kecelakaan. Nak ora sangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa ribu bab bablas. Ini jenis jahula. Menurut saya wakil nih. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngiling Ya yaitu galerian sederhana era tsunami Aceh sampai bayangin orang kerem neng laut nggih Saya ingin entek teori kerem neng laut. orang Aceh ning darat kabeh. Mati keh. eh Erem eh, manusia bintu, Yang saking bintu nih nyongkone jenis kerem ngenteni ini lah. Laut. Pengiran ngelingno jare sapa? Tsunami ya kerem tapi ning darat gitu pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa ku bento, saking bentone ku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar no barang-barang cilik koyok nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Kusane diterkam macan mesti mati nih ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal stikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena ditung, nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine rak barang-barang gedhe. Ono macan do melayu. Jadi sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohnya manusa, gara-gara macan gede iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit sangka pitik trimo flu bu. Flu burung. Lha iku betapa doluman jauh lah. Jadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mau sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati menungso wis dolim pintu. Maka al insanu dzuluman apa? Jauh lah wis dolim apa? Bintu. Eh, Menjana dituruti ngoten kelirah keliru. Jadi ngomong ngobok boleh kelirah kelirah keliru. Faham ya? Iku kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ono sing kaitane napa fi ra'il aini muk sawangan mereka sebagian ilmu ini manusia ya mau, mau nuruti apa? Sawangan ya orang nanti itu ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat apa? wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok itu mau sawangan itu. Ini sawangan itu sholat, wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine beruntak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi Minawo, minallah. sawang ada sujud tapi grundal-grundal pengiran um jadi sawangan sawangane. mulai terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau ngelakoni syariat tok kudu hakikote. hakikate. Muga ada no hakikat yang ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bergaya mbek udah tunda Lah sampai nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, ya. manusia mau kaya dakon. Jadi sudah kau cara ikhlas itu gampang nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang rara ikhlas ya gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten nggih. Kula niku gadah dhuwit 10.000 ya cek duit cek ilmu cek derajat gak ada sepul, duit sepuluh ewu sampean kalau pa, menurut pandangan syariat karena duit itu hasil dagangannya jenengan ya jenengan oleh tiang di dengan jenengan wae jenengan gara-gara sampean ngerasa wae em lho nak dikekno wong ya bet nak sampean sodako yang ngerasa iso ngundat ngun ngundat lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat duit iki wae Allah wae Allah ya wae Allah ra titipan ana wong ya ya ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bintu-bintune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu buta kok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih, sampean tak kei dhuwit 1 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opahne ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam itu iman, iso solat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. bareng bar awang kayak taufik kok dijalui opah. Lho nuntut nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi nih gampang supaya ke sholat ikhlas yakin ya Allah sholatku lo sebab kersane jenengan. Nggih pun tapi jauh apa wis isin dikek hadiah sholat piro-piro tuh. Sing ke nuntut mergo GR ujub aku bisa sholat nah bisa sholat berat lo ujub berarti bolak balik kenapa kita ikhlas susah mereka awalnya ilmu mbok mbok kawal ilmu syariat nak coroknya ke awalnya cara melihat ilmu hakikat ikhlas itu gampang Gimana? mboten Mboten kuwi ya tenan. Kira gampang kudu ikhlase jenengan mbek ilmune kula rasa rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kulo misalnya mulang, ya Allah jenengan ngedir kulo ngalim, ngedir kulo sakit mulang. Berarti jenengan maringi kulo sakit iba ibadah. Selesai kan? Tapi anuruti syariat. Wah, guru sak huruf jadi saya dinar. <laughs> Terus gampang geremeng kan kulo? wah gak dihormati, nyangoni sidik malah karu-karuan. Eh, mana? Gara-gara pertama madang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar ngucari jare alala mulang sak huruf eh, ditarik pinten? saya <laughs> udinar Paham ya? Tapi nak pertama nggak gue ilmu hakikat, aku mulang ditekdir pengiran, di ditekdir di kesempatan iba. pun kok nganti nuntut, terus aku pikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun buatan apa? Kepikiran. Paham nggih? jadi saiki dilatih carane ikhlas itu ya Anut ilmu hakikat. Ilmu sing awalnya anut ilmu apa Hakikat. Nah, gue ya pertama nggak gue syariat, ikhlas muwekso Mesti beksa to sampean ngerasa di dhuwit, ngerasa nglakoni salat, ngerasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat ing hormati aku. Ya tersinggung tuh. Lo nak tersinggung itu yang ikhlas buatan menyangkut ngoten. Orang pantes Quran diulang kok kue terlambat, Quran diulang kok kue guyon. Mergo standar Quran diulang kudu zikir Allah wajilat Kulubu wa idha tuliyat alihim ayatu zadadhum kan benton tuh nggih menyangkut pribadi tersinggung buatan, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatum napa iman ah. anak tersinggung wong syariat ono ya, gak ngergani wong gak ngergani wong sepuh nak sing kiai jadi gak ngergani kiai kok bareng murid tuwa gak ngergani wong tuwa <laughs> malah nyiksa ati to <laughs> pertuntang perdun nah sampean ngaku ilmu hakikat selesai surah kepikiran blas Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat sehingga aku ngerasa ujub iku mau dua iki wekku ngalim ilmuku ngono masjid iki tampo aku ora dadi masjid sehingga gak dadi imam gremeng tenan Lan awalnya awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jadi jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cek imame kula jadi mboten mboten penting, butuh kula nu rame masjid. Kulon pengurus tamir maksudnya ngerameni apa? Masjid. zaman akhir ngerameni masalah. <laughs> Jadi masjid tetap gak rame masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmir masjid tak ngerame no masjid tuh, betul ngerame no masalah apa? Masjid. Paham gak? Jadi fi ra'yil aini ing dalam pandangannya berikut. Baina huma barzakun Baina huma iku tetep ing dalam antarane bahro ini Baina huma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas Hajizun mau mun kau terangaken. Jadi antara antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing nggak saling terganggu. Fabi ayi ala irobi kumamoko kelawan dine pira-pira rahmati pengiran loro ira tu kadibani gorono loro yakhruju humal lu'lu'u wal marjan yukhraju bil bina lil maf'ul dari sebagian kiraan itu diwaos yukhraju minhuma bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju humal lu'lu'u wal marjan kadang diwaca yukhraju ai min masmu'ihima tegese sangking kumpulane bahra ini aso diki kang beneri fi ahadima kalan sesucine bahraini wa wa te wahid wa al milku iku segoro asin. Apa sing metu alu lulu wal marjan? alu lu apa mutiara? Wal marjan ulan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu Nek wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal alam walahulan iku tetep kedua Allah al jawari utai pira-pira prau ail sufuni tekse ai sufunu tekse pira-pira prau ai sufunu tekse pira-pira prau al munsaatu kang den wujudno diciptakan ail muhtasatu tekse ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segoro kal alami keng prau mau koyok gunung apa saat ini yang berperahu ki kayak gunung. rian perahu nih cek cilik-cilike pangeran nyifati kayak gunung. ini perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat? Ini wow manusia gede sampai sawangan ini Nak perahu nih gede, teknologinya canggih, sawangane selah selamat. Nak perahu konteng konting sawangane kecelaka. Nah, gini senopati kapal canggih kecelakaan si perahu konteng ya udah selamat malah sing nulungi <laughs> terus kena pangeran itu surah pangeran orang kena diatur Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nak sampean wis mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene udah no. afa ayak sifafikum jani janibal ayur sila alikum khasba ayursila alaikum qasifa menaruh jebulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macem-macem. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung neng Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan buatan to, nek numpak pesawat oleh donga entek kesawangannya Ke parak musi sibah. Nane ning omah aman. Paham ya? Nah, itu menuso, lah itu dilingno pangeran, ndak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Karena setiap hidayat kayak ngoten. Sawangane kayak nak sergap sholat itu wis para pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kada. Tujuannya nopo ben wong ora itimat alal amal cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Nah, cerita-cerita tentang Duratun Nasihin, nah, kiai bersesok top-top e kiai. Neng akhir hayatnya gak selingkuh gitu boten sejarah. Emang eh, manusia gampang akal-akalan ya. Kuatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjuk, no sing penting uang gue berlindung dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mulane jari sing hikam, uang uang gerung untuk makom fana, makom fana makom sing gak dulu awa, eh, Iku cek rawan ujuk. Ini wow. Misalnya ke sholat ngerasa ya Allah kulom pun sholat jenengan tampi. kulom pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamanya kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ke pangeran. Terus apa rai ikhlas banget. Ya Allah jenengan nakdir kulo sakit sholat jenengan negeri kulo purun zakat. mulai alhamdulillah, do alhamdulillah Gusti kok sakit zakat. Terus gak kepikiran kepin dimatur nuni kepin untuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Tak kei zakat jemleh aku. aku sholat bolak-balik rezeki tetap seret. Tuhan berkula-kula rawan kakian nun nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. menemukan ini kula-kula marai masalah. Mereka marai roh hadzun nafs Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula kula mari napa? Jajal. Sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kata, Nggih Allah nyukani kula taufik burun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tunda tapi. <laughs> Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai paham ya gampang tuh saat ini apa sama ikhlas ini gampang jadi ikhlas itu gampang semari angel awali buat bangun buat basis ilmu syariat artinya radu nih tuh pengen ikhlas kok dibangun buat basis tuh syariat kabeh ana kabeh adu adone mulane jari hikam kue itu mau wiridane nabi ana nyebut aku ya mulane dari hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Nggak ada wiridan wah saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbihnya tasbih ngoten subhanakallahumma bihamdik subhanak subhanallah. Tidak ada nabi ngajari sabah tuwa hamad. Karena aku yang muni kula maca eh, serawan wis rawan ujub, anggere muni kula kula rawan. Iya bener. Semulane mau ngajari ku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana. Terus diterkenal oleh hikam istilah makom nopo fana. Yaitu tidak menye, pernah nyebut ulo. Jadi dia gerai yang pengiran nih. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ak. Anggris kula kula aku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Bener ada segit gede. Mah dilakoni kula salat Gusti kulo zakat. Wah akhirnya udah seged. Kue tuh mau ono wiridan sebarang-barang ape ono kata kulone ayo. nenten, enten. Nah, ya alhamdulillah subhanallah. Ya raro karpe. Mau waca cawo teh ora napa. bisa saya tak kena kenapa ora buat kulo? Eh, iku ono sirine. dan buah ujub, buah khazun nafsi. Wiridan la lagi langsung la khola wala quwata illa billahil alil azim subhanakallahumma bihamdik wong bihamdi kowe kula kula lereni kecuali ngaku dosa bener Robi ini dalam tu, nafsi benda saya gak gede nak salah lah memilih kula kula bener muni kula kula salamat kakak nuntut jadi hikam nama fatat lubul ajroh miman dua muhtihi ilaika oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing hati? hadi hadiah cek mursal <laughs> mursal jadi Nah, kita ini kan lucu tuh, okay. kita mulai cilik diajari tauhid, ke iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku jaluk Allah apa? Tiga ipiro piro tuh, okay. kok jauh napa? Apa? Gampang tuh. ikhlas tuh. al lu wal marjan ayi tuh ayyi ala kasiban. Walau gulani tetap ke Allah al-jawari utawi piro piro perahu sing al mursaatu fil bahri kang ing dalam segoro kal alam kau dini piro pro gunung eh kal jibali kau dini gunung apa apane izuman ini Jadi nah azman itu artinya balung nah maca ini izuman gede ini atau uzman gede ini wartifaan dan duri Fabi ayi ala kuma tukaziban mongko iku kelawan dine piro piro rahmate pangeran iroluru tukaziban igorono siroluru Kuluman alihafanin fanin Kuluman diskabani wong alihai kang ing atase art ayil ardi si ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanen iku bakal rusak. Kabeh ben sing urip bakal rusak. Hal iku tekse kabeh ku rusak. Ya, maksudnya rusak nu nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman. Tagliban krana menangno lil ukola gedhi wong sing dene akal. Sedine nggih sinten mawon sening bumi ku rusak, cek manusa, cek kewan, cek napa mawon. Tapi di istilah noman padahal man kangge manusa. Iku tahliban apa lil ukola. Wa kolan tetap wajib rabbika apa wajah zat ira. Edzatuhu eh, tikse zatu rabbika. Dul jalali kang dueni keagungan, ayil azumati tikse kang dueni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa wa ta'ala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukminin fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing rono sira Yas aluhuman bis samawati wal ardi ya kan bener no quran kula niku nggih wacana surat 8 sih menyangkut potensi azab Jadi sampean saged nulis ayate Nggih niki tahun baru nggih. Dadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Oh, Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu sakit wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon. Sehingga dengan nyatanya ada ada itu sampean sakit nopo, Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra ini mulai ayat 67 ya. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katanya pangeran di bulan balik ini. Mulai wa idza masakum mudurru sampai afa amintum ayakhsifamikum janibal bari ayur alikum khasiban. Terus kadang kenapa yursila alikum qasifam min arris. Pokoknya ini di bulan bal ini. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wahab kolan tetep po waju robi ka apa zat pangeran ira edzatu eh, tikse zatu waji robi ka dul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndem pira-pira langit wal ardi bumi. Ayanti kudu jaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken mesti niki. Napa nih? Binutkan napa ya ngangge ya? Binutkan au halin ngoten. buat nih ya. Maksudnya tafsir jalan ya, ngeten, cek eh, ku binutkan kelawan panjen ngomong diucap no, Au halin nggak guna apa? Tingkah. Wonten nanti sing Mantan Wonten nggih. Oh nggih binutkan nih, niku maksudnya niku kan jaluk bilisanil hal au bilisanil mah makol. Nanti mereka maksudnya jaluk gue loro, iso jaluk binutkin. Memang melafatkan kata jaluk, au halin. Orang ngelafat no jaluk tapi gaya gayane gaya apa? jaluk. Binutkin kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jadi jaluk itu iso kelawan ya, muni jemun utawa tingkah jaluk. Kata Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud Jibril dugi Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmu hubi kali, yuhni an suali. Allah wes perso keadaanku, iku sudah cek aku raperuja, jaluk jenis hal. hubi kali yuhni ini nopo an suali. Maing ing perkara yah tajuna Kang. Jadi ini bulan Muharram, Jadi jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni maling ya dimulai songko ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buat khadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujug. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno u ujug. Lah kowe Islam bangga upe ujug piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah ladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ki ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Pokoke anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ke ora usah muni kata kula. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Mbok ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman is. Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nun. Tapi nek semuni kula. Eh, wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tua ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. <laughs> Jadi Islam dibanding-banding no, Ono kiai nyaran langsung melejit juga ke kiai puluhan tahun gak wis gak suke-suke. Kini kiai wis wira nih kono kiai anyar tirka Aku angker kula mari kasut mari dreng drengki. Nek semuni Allah nu pun hilang drengki. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tua jenengan dir kula ya, kiai. artinya wonten fungsine kangge aku. Alhamdulillah Gusti. Wah, gak meniku kula aman aman. Itu jenis fana. Fana maknanya rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul. Kata kulo dibunuh. Kecuali barang elek. Mulane jari hikam tita ini agar barang apa? mesti rano kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kau nyebut kulo. Robi ini dolam tu nafsi, Astagfirullah wa atubu ilai. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabah tu wah wa hamid tu wa wa tu. Ora ada wiridan ya langsung subhanallah alhamdulillah menurut agar menit tuh mari dasi gede gede sesuai mau ngoten <laughs> nah nek sebar orang ikhlas gampang paham gitu jadi ikhlas itu buatan bulat kayak ini sampean wangel ikhlas ya mari gue nganggo bahasa syariat tapi buat ikhlas ya angel loh duitku tak kayak no gue bareng ngono ngelatih ikhlas kaku hati muni kue wis dadek no dasi gede muni kue pelecehan posisiku ngekei kue dikei wis sendek atau wis Sitok dasi gede, sitok dinakno no toge Ini nak ini nyebut Allah. Duwe Allah titip noning aku saya mbah sesuk. enggak aman toh, nggih, ora pati ndak oh, aku nggih. Ilmu nggih ngonten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering jasa casaran tanglet kula. Gus jenengan ki nom sama gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah <laughs> kula sami sekolah darah blas mboten mboten kepikiran blas. Wong wis sapa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pikiran. Nek wong-wong do gedhe ora ya manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhi wa anhum wa Nah ana sing penting ridane pengih pengira. Nah, sampean digeding wong kepikiran mergo nganggep manusa iku jek ana jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? anggap tok no Allah tak entek kabeh. Malah dari pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling menu manusa digedengi wong tersiksa. nanti disenengi wong beban. Salam itu temblek wong akeh beban. Nah digedingi tersik. Ya mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai enggak, tuh, ini Allah kan selesai tuh, Sekabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekulon jaluk muka-muka dadi apik sedanten selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul Mulane kula nak aku yang konco-konco, gue sebenarnya nak mati rak nangis. beti wedi pem swarga tan rokok, aku mah mati nangis. <laughs> Kabeh mereka kata nih, gue nangis apa karena uti mubun rokok. Lah nek eling pangeran kan mboten. Nggih selesai to Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Ya iku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih kerana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati tak faktor jenengan malih. Nggih biasa mawon. Hari nah, biasa-biasa mawon to nggih urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semari bingung mergo mikir nasib kupi ya akhirnya pemati mati gak menawa malam ini nasib <laughs> nasib malah lara kabeh emang ya jenis ala bi zikrillah tatmainnul lho mau yang ngersing bilang Allah iku hati ayam nyedame ya ini jenis ilmu hakikat nah cara istilah ilmu tasawuf ini makom fana makom sing wis membunuh betul hadun hadun nafsi sing berbau-bau hadun nafsi saya siapa itu lereni Gampang tuh ikhlas. Tahun baru hijriah tawari carane ikhlas. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rizki wal maghfirati tilan pengepuranan wa khiri lan salen menggunu ibadah rizki lan maghfirah. kullayau min huwa fisa'an kullayau min ing dalam saben-saben dino ay e waktin tegese saben-saben waktu. huwa te visaan fisa'an dan ing dalam kehendak Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini orang wong melarat itu jujuk ditektir wong suge, wong suge ditektir nopo melarat. Ono BTS jujuk-jujuk jadi wong ibadah, ono kiai saya jadi wong rusak. Setiap saat Allah iso molak malik ada Mulane teng kitab-kitab kata ono kiai bar seso ibadah koyok ngono ditekdir jatuh. Ono mantan BTS jadi wali. Iku nunjuk ben wong eling nak Allah Teh. Yura ora ono gledek, ora ono jos bisa mau. Umpamanya biasa waktu isu bantasa waktu siluman, tasa, muswaya. wayahe. anti hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nukson roja inda wujudis salal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan be amal. Iku kue rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misalnya kayak santri yang ngotot gitu. nih, nak ibadah terus tahajud, ada para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo, ngrasani uang, eh, langsung kabe pangeran kurasa salah. Usrapati rojak neng au. Allah, jadi sekarang hikam. kueku ku nakalan bik pangeran. Pas maringi kue ibadah kira pati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduwe iku kepengen enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik nih, dipek menangi dewi nih jari Imam Ghazali ini penting loh ilmu ini mumpung bulan Muharram kalau jenengan tak ulang. Misalnya hari ini satu hari ini saya tadi ditetir sholat subuh. Habis ditetir sholat subuh saya tadi juga ditetir sholat duhur. Ditetir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditetir ngaji. Bar maghrib gitu kalau sholat. ini itu misalnya kalau ditetir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi toat ya sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat tuh sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam mental bisi iblis dari Imam termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhirnya wong gak nyaman be pengiran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soalnya sampean jadi kiai, tahu salah pisan mau meneling terus salah. Jadi Imam lihat, oke kok railing to atom kue ditetir sholat ditetir zakat, ditetir pura ibadah. Ibadah. Lah anak uang wis nyaman mbek pangeran mergo ngerasa salah terus itu setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso nggih cerita ini sebagian ulama darani untuk palsu. Tapi sakit didamel itibar. Jadi ono cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan gagu kaku hati. Juratun nasihin anu, setan ganggu ya kaku hati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darah ini mau untuk. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, gue perbandingan. Barang ngoten dia nunggu ibadah sungi Ijek kalah santri ini Setan gue gue kaku hati. Akhirnya setan mendo-mendo santri ini Wabah ibadah kiai ini no. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam telu, setan mulai jam sebelas <laughs> ditandingin misalnya kiai ini lumane satu saya setan sudah kau setengah juta soalnya kalah terus tanding sesuai takut kiai dong aku ibadah ngalang-ngalang aku resep ya apa setan panjen maksudnya setan ben nih gue ya gue nu nanti maksiat uang geriling maksiat kula tapi sholat leran bener mboten oh <laughs> ape turu ora turu akhirnya kalau ibadah ter jangan kepin niru ke nggih kedarate maksiat. Nah, ya ini sih penasaran kok pengen ibadah luas, sangka biasa. masih atau apa, Jeng? Ya selingkuh ya, wah keduren. <laughs> kan sih wah aja Jeng paran. <laughs> Mata ini uang, gak paran Jeng paran. Akhirnya nyabu. ngefly mau dia. Iya. gak <laughs> minum mau dia iya. kan sedengan. Oh iya Jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia di bagulnya beda. namanya dulu tentang kitab beruntung nanti. Bareng minum ngefly, bener sadar. Bareng minum merkosa. Bareng bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipate. ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni Sebab itu ulama itu nak darani itu saya paling gede gua mulai sih darani zino daerah mati ini uang. Tapi Quran bukas bakas malah minuman. Malah ini ku teori ini ilmu. Ke. Quran itu nak bakas rotor-rotor king sebab. Jadi mata ini uang dibakas Quran itu ya ojo mata ini ini wala tak dulu wala ojo mata ini. Tapi nak bakas minuman di bulan balen ini. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang karena awal dari dosa banyak mabuk nanti dibakas Quran ya salunaka anil khomri nobo wal maisir akhirnya mabuk baru mabuk himpun pun betul terkendali toh terus merkosa baru merkosa mate mate jadi ilmu itu melani nusing ikhlas ya cara ikhlas itu gampil kan nyebut Allah Mana kiai kuno nah, arif ikhlas juga ikhlas itu sing ibadah krono Allah jadi paling gampang takrif ikhlas iku apa sing isnat sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala eling eh, Allah iku mesti ikhlas jadi mau eling apa kadu nafsi itu buang jauh-jauh Iku nunjukno, ya nunjukno nak menuso mau sepiro. Ya eh, menuso ku gampil. Kulo dikonco Gus nak guyon mbek kulo. Menuso dibeli gampang kan lebih. Misalnya Gus utawa kiai non nasab, nasab itu penting. Anak kiai udah di ngene-ngene, berketurunan nabi ngene ini, Bareng-bareng mulai ngaji orang uang wong itu orang anak kiai harus rubah gak penting nasab itu <laughs> penting. harus nah, rubah, menurut gue gampang, gitu Eh menurut aku gampang rubai. Eh, no fakta sih, dia neru. Makanya jari kiai kula, kowe nek dadi kiai gue raih seorang ngelem pangeran. Teori ini menurut saya kalah kabeh. Saya sampean jadi kiai. jadi kiai gede. Roto-roto kiai ya seneng santri. Go mulia mulyano santri entek ngame. Tapi nak wis jadi kiai ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalah e. Rabi rung di rumah, berapi rabi bojone judes, mbok rabi ratu di Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan ning dhuwit sak juta. Wong setengah abangan rapati sholat ngaturi kiai. Kiai, mulane jare nak wis ngoten niku fakta. Malah jadi kitab-kitab tasawuf kadang wong soleh medit Orang pati soleh lo lo. Malah Nabi Rian ngeleng no inna wa la yu'ayidu hadatin birrojulim fa fajir. Kadang wong ra bener sama ngatir raka ruman Lagi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong soleh kabir ada hati Wong ciri wong ciri utama wong soleh iku prindang Semula ini riset sunai pengiran ciri utama wong soleh prindang-prind prindang Cara bapak zaman almarhum niku wong soleh bekar-bekar hasil, tidak urusan apa? hasil. Eh, ini buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sudah langit. Abu Bakar itu soha. Tapi Nabi ra soal perang temukan Khalid bin Walid. Mereka buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid preman preman mulai disen jen ngoten aturannya jen ngoten jen ngotot. ngoten sami sampai sudah jadi kiai jen ngoten sing rapati santri sowan lu ngotar ngaturi si santri ya cerita masalah itu Nah, nah, sam, eh, tak sampean gedeng yo keliru. Nah, sampean nganggo ilmu hikam wis, ana ning pengiran. Jeneng kersane pengiran modele urip ngono apa apa. Selesai kan? Kue ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene bentuk tobat tak ajari ya kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini ya kersane Allah. Pun selesai kan. semari mari bingung yang mergo nuruti hadzun nafsu. Iki ngekeki aku badhe, iki ra aku rugi. Ya marah bingung to. <laughs> Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsu ngelu ngelu. Oh, mareni gue ora nopo. Paham gitu, gampang ini mumpul mulang haram tadi. Soalnya sering mau napa? ilangi nopo kabeh kersane pangeran ya falu napa mayasya dadi kulillahumma malikal mulki itu til mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasa wa tu izuman tasa wa tu tasa nggih cepet nggih Nah, buatan cepet sebenarnya. Kados masalah nasab, Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ono wong biasa ra dinasab wayu, dirabi sayid. anak anake wis sayid cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to Kiai to Sayyid. Periode kedua langsung anak Gus to Sayyid. Sayyid. Ana ning elek, anak Kiai elek, dirabi ya wong biasa. Ya anaknya itu langsung biasa. Itu gampangnya waktu izuman tasa waktu ziluman. Eh, cepet menusa ini napa? Ya ora ana apa-apa. Lah niku tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim. Gus jenengan nyanyaran kok damai, ra damai piye? Kemarin bingung nuruti hadun. Ya nuruti pangeran ora ora bingung. Kula umpama nggih, kula lho ditakdir gak dipengaruh. Misalnya jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok kok mul yo. <laughs> Nanti susah perkara kalian. Terus sing mari susah iku mergo delok delok makhluk. Manusa iku penting, pengaruh napa? Nah awalnya bagi berapa penting kan selesai tuh. Jadi bolak balik mari susah, aku eling kazum. Nafsi, nek saya eling Allah, aku ala bizikrillah tatmainul Nah, mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan toriko nu sing salah nu beriku. mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah aku. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al Bustami, Syekh Hasan Asadi maksudnya buatan ini. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu yang paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah itu nak mau Allah ping sewu mari ini, nak mau ping lima ratus marai ini kok terus hitung hitungan jumlah ambil Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah rakyat kayak orang dagang tuh. Nak mau ping sewu untuk ini, nak orang sewu ping, pemenang nak keluar sepuluh ewu sewengi malah ini. <laughs> Jadi sebetulnya nggih mursid-mursid toriko itu ono salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih saya artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan wis tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau no hazun hazun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi hazun Nafsi ya tetap sampean gampang tak kabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainul kul. Nah eling Allah iku ati tenang. arah orang Soalnya sampai di tonggo sampean ditonggo ke rezeki ini Nah Nah eling kok Allah mesti rahasut. Allah lagi maringi ini rezeki ake. Ya wes kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten sakit dong ya. Tapi nek nyebut wong iku, terima parman kok duit ake untuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Ya. Trimo pareman-paremen kerjane ngono kok duwe agen untuk kondi. Tapi ora sampai nyebute apa kan selesai to. Apa ngekek ini rezeki agen, urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to. Itu ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek ini rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus sampe selesai. Tak jane medun derajat lho sampean urusan mbek wong. Trimo parmen kok duwe akeh. Akhire urusane sampean mbek parmen to. Nggih mboten? Lho enggak. Katakan kiai pertuntang pertuntang mergono bupati dolim. Cah iku Gus nasabu elek kurang ajar di bupati gak terima. Terus tak jawabnya, itu <laughs> Nah, aku malah ratri mau mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. <laughs> Angger mbok kan ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina sudah di bupati. <laughs> Lah gampang to gampang mudi cara ngelatih ikhlas apa nak ngersakno parmin lah dadi napa bupati nah, sampean soal protes tapi ini iku nak dadi bupati ini melanggar ilmu syariat ini iku kewajiban ulama ngandani tapi nak drengi tetep salah <laughs> soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon mau mboten misalnya kita orang bupati oleh mak kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi Nah, tapi soal drengki itu tetap salah tau gak? Cuma parmen itu di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. orang nunggu kurang dinasab kok ngiyai barang buk bakas. Mesti nak ya mereka gara-gara gak nyebut Allah sih buk sebutku nasab manjane ya, buk sebut Allah selesai. Tuh. Allah nak ngersakno. itu terima anak si A si B, bapak bapake wis dhisik ngono kok anak anake ditektir jadi, kiai. nak Allah ngersakno orang orang mukhal, selesai kan Ya? Ini jenis ala bizikrillah tatmainu Ulu. Oh, pokoknya yang disebut sebut itu faktor Allah mesti dari noda damai. Nah, maksudnya toreko kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah, ini saat ini didandani ya, nak iso ya jumlah ya ini. nak iso salah sito, salah sito ya hati ya paling. Kula yaumin huwa fisa antis kabiyain hari waktin huwa te fisa ning dalam keputusan. Amrin dikse keputusan yuziru kang ngetono sapa Allah ing amar ala wifkima. Ing antase nyocoki perkara kodaro kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihyain saking uripno wa imatatin tenan mateni. Wa izazin lan mulia wa idlalil nan ngina Kabeh wis ditakdir pangeran, mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulia wa idlalil nan ngina no Ya mari sampean janggal perkara ini iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupa. Bupati. Salam dhewe unsur no Allah. Nak cara unsur no Allah selesai. Allah nak ngersakno cah. Wong koino saiki dadi timul. Ya padha ae nak ana sampean janggal, Bro. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenis kiai cara. Nak wis ngerasa no we? Ini selesai kan. Wa idlalan lan ngina ana wa ihnain lan no damai lan melaratno wis kabeh kersane Allah mulia no ngina no wa ihnain juga no wa idamin lan melarat wa ijabati dain lan nyembadani wong sing dungo wa ito isa ilen nang ke iwong sing jaluk wa huiri dzalika fa bi ayi ala rabbikuma tukadziba pun iho alami lan melarat wa ijabati dain lan nyembadani wong sing dungo wa ito isa ilen nang ke iwong sing jaluk wa huiri dzalika fa bi ayi ala rabbikuma katiba por igual a